Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadbil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada pada pembahasan An-Nasikh wa Mansukh yang mana beliau kemarin telah menjelaskan bahwasannya yang namanya nasikh adalah yaitu dalil yang kedua mengangkat hukum yang telah ditetapkan pada dalil yang pertama. Nah, jadi semula ada dalil menetapkan sebuah hukum, diangkat dicabut dengan dalil yang kedua, yang baru. Yang pertama namanya mansukh, yang kedua namanya nasikh. Paham ya? Namanya nasikh. Yang diamalkan yang nasikhnya atau yang mansukhnya? Nasikhnya. Mahum? Kita lanjutkan. Tsumma qala rahimahullah, kemudian rahimahullah berkata, yaitu al-Imam Al-Amriti rahimahullah, raf'an 'ala wajhin atalaulahu lakana dzaka sabitan kamahu. Ini berkaitan masalah semula hukum itu manakala belum diangkat dengan hukum yang baru, berarti hukum yang pertama masih berlaku. Tapi manakala hukum yang pertama sudah diangkat, dihilangkan, dicabut dengan hukum yang baru tidak berlaku lagi. Mahum na'am tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena yang diamalkan adalah hukum yang kedua tersebut. Yang dikenal dengan nasikh tadi, paham ya? Hukum pertama nam sudah dihapus, sudah dicabut tadi itu. Naam Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadzal baitu ihtirazun mimma rufi al hukmu 'anil syakhsi li halin tastad'i dzalik. Pantun atau puisi ini mengeluarkan tragedi atau kejadian manakala diangkatnya sebuah hukum dari seseorang dikarenakan keadaan yang mengharuskan dia diangkat hukumnya. Seperti apa? Pada asalnya sholat dengan berdiri sholat wajib. Wajib gak berdiri? Wajib. Tapi terkadang hukum wajib itu bisa diangkat dari orang itu manakala dia tidak mampu. Eh, apakah ini juga nasih romansuh seperti ini? Bukan. Kenapa bukan? Karena hukum wajibnya sholat dan berdiri masih ada. Hanya saja dihilangkan karena dia tidak mampu. Paham enggak antum? Sekarang hukum asal berdiri untuk sholat wajib enggak? Wajib. Masih ada hukumnya ya. Terus hukum wajib ini dicabut dari orang yang tidak mampu. Apakah berarti hukum hukumnya bisa tercabut juga? Tidak. Hukum wajib masih ada secara globalnya. Cuman dia dicabut kewajiban sholat dengan berdiri karena tidak mampu aja. Ini bukan nasil mansuh. Ini namanya apa? Namanya adalah at-taisir, kemudahan. Taman maksudnya ya? Atau rukhsah keringanan. sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah engkau dengan berdiri. Jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring. Ini bukan berarti sholat dengan berdiri itu nggak wajib, tetap wajib. Cuman kewajibannya itu berkaitan dengan orang-orang yang mampu. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi ini bukan nasikh mansukh. Kita lihat. Karafi wujubil qiyam fi shalah lil ajiz. Seperti diangkatnya atau dihilangkannya wajibnya berdiri ketika salat bagi orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu diangkat kewajibannya. Nah, dalam artian tidak wajib bagi dia berdiri. Fahada la yuqalu naskhun. Yang seperti ini tidak dikatakan penghapusan. Li'annahu wujidat halun taqtadit takhfif. Kenapa? Karena di situ dijumpai keadaan yang mengharuskan orang itu diperingan. Awal mula aslinya salat berjamaah bagi kaum lelaki di masjid wajib enggak? Wajib. Tapi kalau turun hujan, eh, turun hujan, datang hujan, perkaranya jadi apa? Diperingan, rukhsah keringanan. Boleh dia sholat di rumahnya. Apakah hukum sholat berjamaah di masjid tetap hilang? Enggak hilang, tetap wajib. Cuman bagi orang-orang yang mampu dan tidak ada udur syar'i. kita selesai. Sudah ada, bukan masuk masuk itu. Nah, li'annahu wujidat halun taqtadi takhfif fa khuffifa. Dikarenakan dijumpai keadaan yang mengharuskan untuk diperingan, akhirnya diperingan juga. Wa huna di sini Makanya dikatakan laulahu lakana dzaka sabitan. Nah, laulahu maksudnya kalau seandainya bukan karena penghapus yang kedua ini, niscaya hukum yang pertama masih berlaku. Paham ya? Naam. Tapi kalau ini kan bukan penghapus tadi ya. Salatlah engkau dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring. Apakah hukum salat dengan berdiri terhapus? Tidak terhapus, masih ada. Kalau dia nanti mampu langsung berdiri gitu maksudnya. Paham? Berbeda dengan nasikh mansukh. Kalau nasikh mansukh begitu ada nasikhnya penghapusnya, yang dihapus sudah enggak berlaku lagi sudah. Paham belum? Yang dihapus sudah tidak berlaku lagi yang dipakai yang penghapus tadi itu. Nasikhnya tadi. Kita lihat. Wal an wujubul qiyam sabitun. Sekarang wajibnya berdiri untuk salat itu wajib, sabitun. Tetap ada dalilnya, hukumnya ada. Walakin irtafa'an hadzal 'ajiz lisababin akan tetapi terangkat nah terangkat kewajiban tersebut dari orang yang tidak mampu dikarenakan sebab sebabnya kenapa kok dia diperbolehkan sholat dengan duduk karena tidak mampu dengan berdiri kenapa dia diperbolehkan sholat dengan berbaring karena tidak mampu dengan duduk paham belum ini maksudnya seperti ini ini bukan nasih mansuh ini masuk dalam bab at-takhfif memperingan atau rukhsah keringanan mafhum antum pada asalnya bagi segenap kaum, kaum lelaki yang sudah dewasa tentunya wajib untuk mengikuti sholat Jumat. Ya enggak? Nah, tapi ketika antum lagi safar, perjalanan safar, musafir, wajib atau tidak? Tidak, dapat rukhsah keringanan. Tapi apakah hukum sholat Jumat wajibnya hilang? Enggak, tetap masih ada. Kalau dia nggak safar tetap wajib. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Summa qala rahimahullah, kemudian Al-Imam Al-Amriti rahimahullah berkata, "Idza tarakha anhu fi zamani ma ba'dahu min al-khitab Sekarang mengenai zamannya sudah berubah maksudnya bagaimana? Maksudnya zaman yang pertama Naam semula ada hukum yang ditetapkan kemudian diganti dengan hukum yang baru sehingga menghilangkan hukum yang pertama dulu. Kita lihat yakni yashtaritu al-muallif rahimahullah an yakuna as-sani huwa nasikh mutaakhiran 'anil awal. Perhatikan baik-baik. Al-muallif mensyaratkan bahwasannya yang kedua yaitu nasikh penghapusnya itu hendaknya datang belakangan daripada yang dihapus. Jadi ada yang dihapus, ada yang penghapusnya. Nah, mu'alif mensyaratkan hendaknya penghapusnya itu datangnya belakangan. Sebelum datangnya yang dihapus itu. Maksud paham maksudnya? Berarti yang dihapus itu sudah dulu datang gitu loh. Datanglah penghapus belakangan itu. Jadi menghapuskan yang pertama itu istilahnya. Kita lihat. Wa tarahi fi kulli syai'in bihasabi. Sedangkan tarahi yaitu tenggang waktu, adanya tenggang waktu. Naam. Fi kulli syai'in pada setiap sesuatu itu sah bihasabi sesuai dengan kadarnya. Qad yatarakha li muddati syahrin. Terkadang terlambat selama satu bulan. Paham ya maksudnya? Datang dalil misalkan disyaratkan sebuah syariat Datang setelah satu bulan kemudian baru datang penghapusnya. Itu bisa itu loh. Paham ya? Nah, dulu disyariatkan ketika sholat kiblatnya kemana? Kemana dulu kiblatnya? Ke Masjidil Aqsa kan itu. Ya enggak? Ke Masjidil Aqsa. Begitu datang penghapus, datangnya bukan sehari dua hari. Paham ya? Datangnya bukan sehari dua hari, agak lama. Baru datanglah syariat untuk apa? Berpindahnya kiblat ke keabahan itu. Nah, seperti itu berarti yang pertama sudah di mansuh, yang kedua itulah yang kita amankan. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Al-syahrain atau datangnya penghapus setelah dua bulan kemudian. Al-sanatin atau setahun kemudian. al sanatin atau dua tahun kemudian. Wakatnya yatarakhas sa'atan al Sanatin ada pula yang datangnya penghapus itu terlambat selama sejam atau dua jam. Setelah satu jam atau dua jam muncullah penghapus itu maksudnya. Nah. Wakatnya tarinu Bil awal idza amkana tanfidzul hukum. Terkadang juga apa? Bergabung dengan yang pertama. Jadi antara penghapus dan yang dihapus bergabung jadi satu. Apabila memungkinkan untuk dilaksanakan hukumnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Antara penghapus dengan yang dihapus satu enggak? Satu enggak? Satu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah menghapus dengan hilapus satu. Jadi satu. Naam. Bal 'alal qawlir rajih bahkan menurut pendapat yang kuat yumkinun naskhu qabla tamakkun min fi'lil mansukh bahkan memungkinkan juga untuk menghapus sebelum Nah barakallahu fikum memungkinkan untuk melakukan yang dihapus. Jadi yang dihapus itu aja belum dikerjakan sudah dihapus duluan. Paham ya? Memungkinkan seperti itu. Al-muhim yang penting an al hukmu tsumma ya'ti ma yansakhuhu. Intinya itu. Sudah datang hukum, sudah datang, datang dalil, datanglah yang kedua menghapuskan hukum tersebut. Itu namanya nasikh wa mansukh. Jadi gambaran globalnya sudah ada belum ya? Paham ya gambaran globalnya? Jadi ada dalil tetap sebuah dalil atau hukum, datanglah dalil yang kedua menghapuskan hukum yang pertama itu. Itu namanya nasikh mansukh. Yang menghapuskan namanya Nasikh yang dihapus namanya Mansuh, Mafhum insyaallah ya? Nah, seperti itu. Insyaallah mudah nih. Berikutnya tsumma qala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah, wa jaza nasuh rasmi dunal hukmi, kadzaka nasrul hukmi dunal rasmi. Maksudnya terkadang yang dihapus itu diperbolehkan Lafatnya dihapus tapi hukumnya masih ada gitu loh. Paham ya? Lafadznya dihapus hukumnya masih ada. Seperti masalah apa barakallahu fikum hukum rajam. Hukum rajam ayat rajam dalam Al-Qur'an ada enggak kira-kira? Enggak ada, sudah dihapus, tapi hukumnya masih ber masih berlaku. Paham belum? Sampai nanti mendekati hari kiamat masih berlaku. Bagi orang yang berzina dalam keadaan dia sudah bersuami atau beristri, maka apa? Hukumannya rajam. Hukumannya adalah apa? Rajam. Mau masalah ya? nah seperti itu. Kemudian berikutnya Kadzaka nasul hukmi dunar resmi Ada juga yang dihapus hukumnya. Lafadznya masih ada. Seperti ayat apa? Ayat masalah khamr. Dulu semula khamr boleh enggak? Boleh. Kemudian secara bertahap datanglah ayat yang mengharamkannya. Tapi ayat-ayat itu masih ada dalam Al-Qur'an enggak? Eh, enggak ada. Yang dihapus itu hukumnya, lafadznya masih ada. Sekarang lafaz masalah wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ada dalam Al-Qur'an enggak? Ada. La taqrabus salata wa antum sukara ada enggak? Ada. Dihapus dengan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu ridsun min 'amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, sekarang yang dihapus apa itu berarti apanya? Hukumnya saja, lafaznya masih ada. Lafaznya masih ada. Paham ya? Lafaznya masih ada. Tujuannya apa sih? Kok lafaznya masih ada? Nah, supaya dapat pahala orang yang bacanya. Paham ya? Walaupun sudah dihapus hukumnya tapi lafaznya kalau dibaca dapat pahala. Paham maksudnya ya? Seperti itu kita lihat. Wa nasru kullin minhuma ila badal wa dunihi dzaka wa dunihi wa dzaka takhfifun hasal. Terkadang yang dihapus itu masing-masing keduanya kepada badal pengganti, diganti. Naam. Dan juga yang selainnya wa dzaka takhfifun hasal yang mana seperti itu halnya terjadinya keringanan dalam artian barakallahu fikum terjadinya terwujudkan yang namanya keringanan semula berat menjadi ringan gitu. Nah, itu dua-duanya masih ada di dalam Al-Qur'an yaitu mengenai apa kemarin tuh ayat yang enam berapa orang itu yang akhirnya apa? 1000 mengalahkan 2000 itu kan? Semula berapa semula kemarin? Hmm? Semula berapa kemarin? Dalam ayat itu, semula 20 mengalahkan 200. Ayatnya masih ada juga. Kemudian 100 mengalahkan 1000. Itu kan berat. Nah, dihapus hukum hukumnya tapi lafaznya masih ada dengan penghapus yang ayatnya juga ada di situ juga, yaitu apa? Na'am barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui adanya kelemahan pada kalian akhirnya Nah, barakallahu fikum 100 mengalahkan 200, 1000 mengalahkan 2000. Itu kan masih ada ayatnya dalam Al-Qur'an, ya enggak? Cuman hukumnya sudah dihilangkan dalam rangka untuk memperingan. Apa maksudnya ya? Memperingan. Karena berat kalau na'am barakallahu fikum tidak sebanding. Kita lihat. Wa jaza aidan kaunu dzakal badal wajaza aidan kaunu dzalikal badal akhafa aw ashadda mimma qad batal. Terkadang juga hukum yang dihapuskan itu justru lebih ringan daripada hukum yang menghapus. Kalau yang sebelumnya tadi kan apa? Semula berat dihapus menjadi ringan. Tapi terkadang ada juga yang apa? Yang semula barakallahu fikum ringan jadi berat. Seperti masalah khamr. Dulu kelihatannya ringan, halal, boleh-boleh saja ya enggak? Tapi setelah dihapuskan jadi haram. Mungkin berat menurut sebagian orang itu ya, seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Afadan al-muallif rahimahullah, al-muallif memberikan faedah kepada kita. Na barakallahu fikum. Anna naskha yang qasmu ila satu aqsam, bahwasanya penghapusan itu terbagi menjadi tiga enam tiga macam min haitsu nasikh wa mansukh. Ditinjau daripada nasikh wa mansukh. Naam, dilihat daripada nasikh wa mansukh. Naam. Terbagi menjadi Tiga macam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya penghapusan itu ada yang dihapus lafadznya. Kemudian hukumnya masih ada. Satu, yang kedua dihapus hukumnya lafadznya masih ada, ya enggak? Ketiga dihapus apa? Hukum dan lafadznya. Seperti ayat masalah apa? Masalah rotoah, masalah sepersusuan. Nah, barakallahu fikum. Masalah sepersesuan itu lafadznya sudah enggak ada. Lafadznya sudah enggak ada. Nah, lafadznya sudah enggak ada. Cuman masih apa? Masih apa? Masih apa? Lafadznya sudah enggak ada, hukumnya sudah enggak ada, diganti dengan yang baru tapi bukan dalam Al-Qur'an. Dalam hadis yaitu bahwasannya lima kali nyusu baru dikatakan anak sepersesuan. Semula dulu dalam Al-Qur'an sepuluh kali nyusu baru dikatakan anak sepersusuan dihapus dengan hadis mengenai lima kali nyusu langsung bisa dikatakan anak sepersusuan nah sekarang lafaz masalah sepersusuan dan hukumnya dalam Al-Quran ada enggak? enggak ada ada tiga berarti ya pertama yang dihapus hukumnya lafaznya masih ada yang kedua yang dihapus lafadnya hukumnya masih ada yaitu ayat rojam ya enggak nah yang ketiga dihapus dua-duanya. Hukum sama lafadznya dihapus, yaitu ayat masalah rodoah Paham? Nah, seperti itu. Barakallahu fiqom kita lihat al awal yang pertama. Nah, barakallahu fiqom yajuzu naskhur rasmi dunal hukmi. Diperbolehkan menghapus tulisannya, lafadznya, bukan hukumnya. Jadi lafadznya saja yang dihapus, adapun hukumnya masih berlaku. Wal muradu bir huna al lafdu ya kan? Yang diinginkan dengan tulisan sini adalah lafadznya itu. Yakni yajuzu an yunsakhal lafdu wa yabqal hukm. Perhatikan baik-baik ini. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya diperbolehkan menghapus lafadznya tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih ada, lafadznya dihapus. Seperti masalah apa tadi? Hukumnya masih berlaku tapi lafadznya sudah dihapus seperti masalah rajam wasyekhu wasyekhatu idha zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Itu yang masyhur. Ayat itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Paham ya? Cuman hukum rojam masih berlaku gitu loh. Ini yang pertama ya. Wa minhu ayatul rojam Ya kata beliau di antaranya adalah ayatul rojam Ayat mengenai rojam Fa ayatul rojam nazalat. Ayat rojam ini turun wa qara'aha dalam keadaan as-sahabatu para sahabat membacanya radhiyallahu anhum wa aqaluha dan para sahabat memahaminya wa wa'auha dan para sahabat memahaminya sama ya wa'aya itu memahami paham ya na'am wa nufidat fi'lan dan juga bahkan ayat tersebut diterapkan secara perbuatan summa ba'da dzalik nusikha lafdhu kemudian setelah itu lafadznya dalam Al-Qur'an dihapus lafadz masalah ayat rajam dihapus wa baqiyal hukmu dan masih tersisa hukumnya. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Sampai mendekati hari kiamat. Naam. Fa ayatul rajam laisat mawjudatan. Ayat rajam dalam Al-Qur'an enggak ada atau bolak-balik bolak-balik enggak ketemu. Ayat rajam dalam Al-Qur'an. Naam. Lakin na'lamu annaha kanat mawjudatan. Tapi kita semuanya yakin bahwasanya ayat rajam dulunya ada dalam Al-Qur'an. Tsumma nusikhat namun hanya saja ayatnya itu sudah dihapus dalam Al-Qur'an. Antum cari enggak akan ketemu. Paham ya? Cuman hukumnya masih berlaku. Warajmu lam yurfa' ka hukmin syar'i. Sedangkan hukum rajam itu tidak dihilangkan sebagaimana atau seperti hukum syar'i. Enggak dihilangkan. Masih ada. Cuman ayatnya ada enggak dalam Al-Qur'an? Enggak ada. wa wasyaikatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan minallah wallahu azizun hakim itu yang ma'ruf yang masyhurnya yang mereka nukilkan ayatnya dulu seperti itu katanya nah walaupun itu ada kritikan juga ya kenapa kritikannya kritikannya seakan-akan orang tua saja wasyaikhu wasyaikhatu orang tua yang berzina lelaki maupun wanita yang sudah menikah kalau berzina dirajam berarti kalau anak muda anak muda yang berzina dalam keadaan anak muda sudah menikah nggak dirajam karena ayatnya untuk orang tua saja Ya itu kritikannya. Namun tidak perlu panjang lebar di antum enggak pusing. Yang jelas ayat itu yang masyhurnya kayak gitu. wa wasyekhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Naam. Kemudian kita ambil satu lagi. Idan jika demikian, hadza naskhul lafzi dunal hukmi. Ini berarti penghapusan lafaz bukan hukumnya lafadznya dihapus hukumnya masih berlaku. Fa idza qala qailun, sekarang kalau ada orang berkata, "Mal faidatu min naskhil lafzi ma'a baqa'il hukmi?" Apa sih faedahnya? Menghapus lafaz tapi hukumnya masih berlaku. Faedahnya apa kira-kira? Lafadznya udah dihapus, hukumnya masih berlaku itu faedahnya apa? Kalau tadi kan jelas ya. Kalau dihapus hukumnya lafadznya masih ada, membacanya dapat apa? Pahala, ya enggak? Tapi sekarang apa faedahnya kok lafadznya dihapus kemudian hukumnya masih berlaku? Kita lihat. Nanti kita lihat nanti. dalam lam kalab tu khususan fil Qur'an liyazdada ta'abbudun nas bihi? Dan kenapa tidak ditetapkan lafaz khusus dalam Al-Qur'an agar manusia semakin bertambah ibadahnya dengannya? Li'anna tilawatul Qur'an ibadatun Dikarenakan baca Al-Qur'an itu ibadah. Jadi ada pertanyaan sini. Apa sih faedahnya? Kenapa lafaznya kok dihapus? Tinggal hukumnya kenapa Allah Taala tidak meletakkan lafaz yang khusus di dalam Al-Qur'an sehingga nanti orang bisa beribadah dengan lafaz itu gitu loh. Jawabannya Nakul, al-faidatu faidahnya, wallahu a'lam kata beliau wallahu a'lam hanya Allah Taala yang lebih tahu. Hiya bayanu imtisani hadil ummah li amrillahi wa tangfidhiha li hukmihi. Ini faedahnya. Menjelaskan na'am barakallahu fikum imtisani hadil ummah Nah, maksudnya apa? Menjelaskan tentang apa? Umat ini mengerjakan apa-apa yang Allah telah perintahkan dan melaksanakannya terhadap hukumnya. Paham ya? Menjelaskan mau nggak melaksanakannya Kalau dalam Al-Qur'an itu nggak ada lafadznya tapi hukumnya masih berlaku, mau nggak mereka menerapkan hukum itu loh. Walaupun lafadznya nggak ada itu loh. Ujian ini, ujian. Kalau ada lafadznya kan jelas. Tapi lafadznya nggak ada ini. Nah, nguji, mau nggak kira-kira kalau hukumnya masih berlaku tapi lafadznya nggak ada gitu loh. Itu maksudnya. Nah bayanu Imtisali hadil ummah maksudnya penjelasan tentang apa nah melaksanakannya umat ini terhadap perintah Allah taala wa tangfidhiha dan juga melaksanakannya li hukmi terhadap hukumnya wa bayanu fadilatiha wa miz nah wa mizatiha ala man sabaka minal umam dan juga menjelaskan keutamaan ayat tersebut dan keistimewaannya terhadap orang-orang yang sebelumnya dari kalangan umat-umat sebelumnya Li'anal Yahuda, perhatikan, karena orang-orang Yahud, angkaru ar-rajam. Orang Yahud mengingkari apa? Ayat masalah rajam. Seperti kisahnya kemarin Abdullah bin Salam. Nah, dengan enam dua orang Yahudi itu yang sudah berzina kita lihat. Ma'annahu sabitun fil ayat fit Taurat. Padahal ayat rajam ini telah ada di dalam apa? Taurat. Nah, yakni lafzuhu wa hukmuhu baqin. lafadznya sama hukumnya masih ada. Cuma sekarang boleh nggak kita menghafal Taurat itu? Menghafal Taurat atau Injil boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Ijma' para ulama dilarang, diharamkan membaca atau menghafal Taurat dan Injil. Hafalkah Al-Qur'an dan baca Al-Qur'an. Maksudnya ya, nah, karena sudah mansukh dihapus. Dan sekarang yang namanya Injil dan dan apa Injil dan Taurat itu sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah mubaddalah wa muharrafah, sudah diganti, sudah banyak perubahan. Oleh karena itu Jangan mencoba menghafal. Nah, hafalah Al-Qur'an dan hafalah As-Sunnah. Kita lihat sini. Naam wa ma'adzalika istakbaru tapi padahal bersamaan di dalam Taurat itu ada ayat rajam dan lafaznya masih ada, hukumnya masih berlaku, mereka sombong. Wa qissatur rajul yahudi alladzi zana bi imra'atin ini yang kemarin kami sebutkan itu yaitu kisahnya seorang lelaki Yahudi yang berzina dengan seorang wanita, wanita Yahudiah juga. Kan? wa ataya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua-duanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allahu yajidu hukman dunar rajam. Tujuannya apa mereka datang? Mereka tujuannya berharap kalau seandainya menjumpai apa? hukuman selain rajam. Karena mereka tahu di dalam Taurat itu apa? orang yang berzina di apa? dirajam. Nah, mereka datang kepada Rasulullah itu mencari hukuman yang lain gitu loh. Jangan-jangan hukumannya dalam Al-Qur'an enggak dirajam. Ternyata rajam juga gitu loh. Nah, kita lihat. Fa'amara bi rajmihima. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk merajam keduanya. Faqalu hadza laysa indana katanya. Ini kalau rajam ini enggak ada di dalam kitab kami kata mereka. Bohong enggak? Bohong. Oleh karena itu Abdullah bin Salam marah. Ya Rasulullah haula kadzabu alaik. Ya Rasulullah mereka itu dusta atas nama wahai Rasulullah. Suruh datangkan Taurat. Didatangkan ternyata ada ayat rajam, cuman ditutupi dengan dari jemarinya gitu loh. Suruh ngangkat ternyata ayat rajam di situ. Nah ini. Ketika Rasulullah Kan mereka dua orang datang kepada Rasulullah untuk dihukumi. Karena mereka berharap semoga ada hukum lain selain rajam itu loh. Ternyata di dalam Al-Qur'an juga ada hukum rajam walaupun lafaznya sudah dihapus. Akhirnya mereka mengatakan hadza laisa indana. Hukum rajam bagi yang berzina itu nggak ada di dalam kitab kami katanya. Hatta utiya bit Taurat hingga didatangkan Taurat Faidah biaya bi ayatir rajam taluh. Ternyata tiba-tiba ayat rajam sudah terbaca tertulis di situ. Maksudnya ya, mau bohongan dia. Nah, namun kisahnya panjang lebar yaitu kisahnya Abdullah bin Salam yang mana Abdullah bin Salam adalah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang dulunya adalah termasuk apa? ulamanya orang Yahud. Ingat ya Abdullah bin Salam. Nah, itu di antara faedahnya. Ya, ini sedikit lagi kata beliau. Idan jika demikian, al faidatu bayanu imtisali hadil ummal hukmillah. Maksudnya adalah faedahnya menjelaskan tentang apa? Naam umat ini melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mansukhan lafzi walaupun lafaznya sudah dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Nah, umat ini melaksanakannya. Wala tastakbiru an hukmillahi abadan dan umat ini tidak sombong terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Walau lam yakun amama ainiha walaupun tidak terjadi dan tidak ada di depan matanya. Maksudnya bagaimana? Barakallahu fikum wa hafizakumullah Maksudnya walaupun lafadznya itu enggak ada di dalam Al-Qur'an, tapi umat ini nggak sombong dan menerapkan hukum yang masih ditetapkan tersebut rajam bagi orang lelaki maupun wanita yang berzina dalam keadaan sudah me menikah karena hukumnya lain bagi laki-laki dan wanita yang berzina dalam keadaan masih gadis atau masih bujang hukumnya apa? Diasingkan selama setahun sebelumnya apain dulu? Siram. Diapain? Diapain? Berapa kali? Seratus kali. Paham ya? Campur 100 kali diasingkan selama setahun. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbullahu wa yardah.